Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan Pembahasan kitab Tauhid memasuki bab yang ke-53 sebuah bab yang menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa serta maha mampu untuk mengabulkan doa kita serta maha pemurah bab ini berbicara tentang kesempurnaan sifat Allah yang maha mampu maha kuasa maha kuat untuk mengabulkan doa kita serta dia maha pemurah apapun yang kita minta Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk mengabulkannya selama itu tidak mengandung dosa Jadi kita masih dalam rangkaian bab tentang kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum kita lanjutkan sedikit tambahan untuk bab sebelumnya terkait dengan ungkapan atau ucapan kita assalamualaikum maka memang ada pendapat ulama' yang mengatakan kalimat assalamualaikum seperti yang sudah saya jelaskan assalam di situ bermakna at-taslim berarti doa semoga Allah menganugerahkan keselamatan kepadamu itu artinya tetapi memang ada juga ulama yang berpendapat assalam di situ adalah nama Allah dan dari sisi bahasa itu juga masuk atau tidak salah. Seperti orang Arab biasa mengatakan Allahu alaika. Jadi sama dengan assalamu alaika. Jadi itu juga bermakna nama Allah sekaligus mengandung doa. Jadi memang ada pendapat ulama yang mengatakan dalam kalimat assalamualaikum assalam di situ adalah nama Allah bukan sekedar bermakna kita berdoa kepada Allah tapi memang itu nama Allah assalamualaikum artinya ya Allah yang maha selamat curahkanlah keselamatan kepadamu kepadanya kita mohon kepada Allah untuk mengucapkan uh, untuk menganugerahkan keselamatan kepada orang yang kita salami. Baik, jadi kesimpulannya memang di situ ada dua makna. Makna yang pertama semata-mata bermakna doa. Makna yang kedua bermakna nama Allah sekaligus doa. Baik. Ini tambahan sekaligus sedikit ralat dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Baik. Adapun dalam bab ini membahas tentang sebuah doa di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakul ahadukum janganlah seorang dari kalian berdoa dengan ucapan Allahumma gfirli in Ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki Allahumma rahamni in syi'ta Ya Allah rahmatilah aku kalau engkau menghendaki Jangan berdoa dengan ungkapan seperti itu Liya'zimil mas'alata Fa inna Allaha la mukrihalahu. Hendaklah orang yang berdoa itu mantap di dalam permintaannya. Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksa dia. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Azza wa Jalla. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wali muslimin dan dalam riwayat Muslim wali yu'azzim ar-raghbah dan hendaklah dia memperbesar keinginan atau harapannya ketika berdoa. Fa allaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat sedikit pun atas sesuatu yang dia berikan. Itu sama sekali tidak memberatkan Allah Azza wa Jalla. Baik, inilah jemaah sekalian hadis yang akan kita bahas. Dan bab ini hanya satu hadis. Jadi hadis ini terkandung padanya pelajaran yang sangat penting yaitu tentang salah satu adab dalam berdoa. Salah satu adab dalam berdoa. Karena jemaah sekalian doa itu pasti dikabulkan. Tetapi kalau kita nggak punya adab yang baik dalam berdoa, itu bisa jadi penghambat, penghalang doa dikabulkan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengabarkan kepada kita doa itu tiga kemungkinan. Yang pertama Allah kabulkan sesuai permintaan. Yang kedua Allah berikan yang semisal dengan apa yang kita minta. Dan yang ketiga Allah kabulkan dalam bentuk pahala di akhirat. Jadi intinya pasti dikabulkan, walaupun bentuknya berbeda-beda. Dan itu sesuai janji Allah di dalam surat Ghafir ayat ke-60. Ud'uni astajib lakum innal yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Berdoalah kepadaku, maka aku pasti mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku. Maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi jemaah sekalian, ini janji Allah. Makanya kata para ulama, kalau seseorang sudah Allah berikan hidayah untuk berdoa, pasti Allah kabulkan. Makanya jangan pernah kita berputus asa untuk berdoa. Iblis saja yang Allah laknat, yang Allah murkai, doanya dikabulkan oleh Allah. Dia minta kepada Allah supaya hidupnya dipanjangkan sampai hari kiamat baru mati dia. Allah kabulkan. Itu musuh Allah iblis. Maka jangan sampai kita berputus asa dalam berdoa. Tetapi Allah kepada orang yang dia murkai hanya dia berikan sesuatu yang rendah yaitu kenikmatan dunia. Hidup lama di dunia bukan jaminan kebaikan. Bisa jadi orang hidup lama cuman jadi bencana baginya. Kenapa? Cuma untuk nambah dosa. Bencana baginya. Adapun doa memohon hidayah, doa memohon rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla itu hanya Allah berikan hanya Allah kabulkan kepada orang-orang yang Allah cintai. Iya. Jadi jemaah sekalian, Allah Maha mampu untuk mengabulkan doa kita dan bahkan berjanji pasti mengabulkan doa kita. Walaupun bentuk pengabulannya berbeda-beda. Oleh karena itu, hendaklah hamba selalu berprasangka baik kepada Allah berprasangka baik kepada Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, maka mungkin dia mendapatkan pengabulan dalam tiga bentuk itu tadi. Yang pertama sesuai yang dia minta, yang kedua Allah gantikan yang semisal dengan itu, yang Allah tentu Maha tahu itu yang lebih baik bagi dia. Yang ketiga Allah jadikan pahala di akhirat. Dan yang ketiga itu sebenarnya lebih baik dibalas di akhirat daripada dibalas di dunia. Iya. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita di antara adab yang harus kita miliki dalam berdoa. Karena doa pasti dikabulkan, tapi kalau kita tidak beradab yang baik dalam berdoa, maka bisa jadi penghambat atau bahkan penghalang. Sama seperti kita minta kepada makhluk. Kalau kita nggak punya adab, kemungkinan besar nggak dikasih apa yang kita minta. Tapi kalau kita minta dengan adab yang baik, dengan kata-kata yang halus, lembut, maka itu membantu orang untuk lebih semangat dalam memberikan apa yang kita butuhkan. Iya. Hanya saja minta-minta kepada makhluk tentu itu tercelah. Minta-minta kepada makhluk pada dasarnya adalah sesuatu yang tercelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala an-nas atauhu aw mana'uhu." Seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar. Lalu dia pikul di atas punggungnya sehingga dengan itu dia bisa makan. Maka itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang. Apakah mereka memberi atau mereka tidak memberi? Jadi meminta-minta kepada manusia tercelah. Dan orang yang kita minta-minta kepadanya mungkin awalnya dia senang. Tetapi umumnya lama kelamaan mereka tidak senang. Mereka marah. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Justru Allah murka kalau kita tidak meminta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaqdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Semakin banyak kita memohon dan meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin mencintai kita. Kenapa? Karena itu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah. Makanya doa itu ibadah. Semakin kita lakukan, semakin Allah cinta kepada kita. Itu menunjukkan apa? Kebaikan sifat Allah melebihi seluruh makhluknya. Makhluk kalau diminta, lama-lama dia nggak suka kepada kita. Tapi Allah malah sebaliknya. Makin banyak kita minta, maka Allah makin cinta kepada kita. Jadi bagaimana mungkin sifat Allah disamakan dengan sifat-sifat makhluk? Maka bab ini, doa ini terkandung pelajaran yang sangat penting juga adalah tentang sempurnanya, sempurnanya sifat Allah yang maha pemurah yang selalu memberi kepada hamba-hambanya oleh, oleh karena itu diantara nama Allah adalah Al-Karim yang maha pemurah begitu pula Al-Wahhab yang maha memberi dan juga menunjukkan kepada kita sempurnanya kekuasaan Allah. Kekuatan Allah. Allah Maha Mampu, Maha Kuat untuk mengabulkan doa-doa kita. Akan tetapi hadis ini juga mengingatkan kita berdoa itu harus dengan beradab yang baik. Apa adab berdoa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis ini? Yaitu jangan berdoa dengan kalimat insyikta. Ya Allah, Ampunilah aku kalau kamu mau. Kalau engkau menghendaki. Ya Allah rahmatilah aku kalau engkau menghendaki. Yang terlarang adalah kalimat kalau engkau menghendaki. Itu yang terlarang. In syi'ta, kalau engkau menghendaki. Kalimat ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terlarang jemaah sekalian? Karena tiga sudut pandang atau tiga sisi yang menunjukkan hal itu terlarang. Yang pertama, orang yang meminta dengan bentuk seperti itu seakan-akan dia mau memaksa Allah. Seakan-akan dia mau memaksa Allah dan dia mampu memaksa Allah untuk mengabulkan doanya. Jadi Seakan-akan dia mengatakan seperti ini. Ana la ukrihuka. In syi'ta faghfir. Wa in syi'ta fala taghfir. Ya Allah, saya tidak memaksamu. Kalau kamu mau, silakan ampuni. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Jadi, ini makna Allah gfirli in syi'ta. Makna yang terkandung dalam doa ini. Jadi seakan-akan dia mampu memaksa Allah. Tapi kali ini saya tidak memaksamu. Makanya di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, "Fa inna Allah la mukrihalahu." Sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Maka hati-hati memilih kalimat dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, lapas-lapas doa yang terbaik adalah yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Iya. Ini sisi yang pertama. Maka ini adalah kecacatan di dalam rububiyah. Cacat tauhid rububiahnya. Baik. Kemudian sisi yang kedua yang menunjukkan yang terlarang adalah seakan-akan dia menganggap permintaannya itu berat bagi Allah untuk mengabulkan. Dan itulah yang disebut di dalam riwayat yang kedua. Nabi SAW mengatakan, "Wal yu'adzim ar-raghbah." hendaklah dia memperbesar harapan. Fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un atahu. Karena sesungguhnya Allah sama sekali tidak memberatkan baginya apapun yang dia berikan kepada kita. Maka kenapa hal ini dilarang? Kenapa permintaan dalam bentuk seperti ini dilarang? Yaitu ucapan Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Allah arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku kalau engkau menghendaki. Karena seakan-akan dalam kalimat ini seakan-akan dalam kalimat ini dia memandang Allah merasa berat untuk mengabulkan doanya. Merasa berat untuk mengabulkan doanya. Seperti ketika kita mengatakan kepada seseorang, "Ya akhi, saya mau pinjam satu juta." kalau kamu nggak merasa berat. Kalau merasa berat ya sudah 500 ribu aja. Jadi seakan-akan seperti itu. Ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah apa yang aku minta ini kalau engkau menghendaki. Kalau engkau nggak merasa berat, kabulkanlah. Jadi ini kemungkinan yang kedua atau sebab yang kedua mengapa berdoa seperti ini kalimat seperti ini dilarang karena seakan-akan dia memandang Allah merasa berat atas apa yang dia minta tersebut. Iya. Maka Nabi SAW menegaskan, "Fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tahu." Sesungguhnya Allah sama sekali tidak berat baginya apapun yang dia berikan kepada kita. Baik. Ini yang kedua dan ini juga cacat dalam tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, Sisi pelarangan yang ketiga atau sisi yang menunjukkan bahwa ucapan tersebut tidak pantas. Yang ketiga adalah seakan-akan dia tidak terlalu butuh atau bahkan sama sekali nggak butuh dengan apa yang dia minta. Dia tidak terlalu butuh. Jadi seakan-akan dia mengatakan in syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al fa'ana la yuhimmuni Sekarang dia mengatakan ya Allah kalau engkau kehendaki kabulkanlah kalau engkau tidak menghendaki tidak usah kabulkan itu enggak terlalu penting bagi saya ini makna yang ketiga Saya akan dia enggak butuh terhadap pengabulan dari Allah Azza wa Jalla makanya Nabi SAW mengatakan liya'zimil mas'alah hendaklah dia mantap dalam berdoa. Artinya, tunjukkan kepada Allah bahwa dia betul-betul butuh. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Ketika kita berdoa, kita tampil di hadapan Allah seperti orang yang betul-betul butuh dan memang kita betul-betul butuh. Dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita butuh pertolongan Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang seorang musafir Dia berpenampilan kusut masai Kusut masai di situ artinya Dia tidak bermewah-mewah Itu adalah sebab Doanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berpenampilan megah Jadi Dia berpenampilan Yang menunjukkan dia betul-betul butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebab dikabulkannya doa. Iya. Maka inilah jemaah sekalian tiga sisi yang menunjukkan mengapa ucapan seperti ini dilarang. Dan yang ketiga ini ini cacat dalam uluhiyah, dalam rububiyah dan dalam asma wa sifat sekaligus. Jadi sisi yang ketiga mengapa Berdoa seperti ini dilarang dalam syariat. Yang ketiga itu menunjukkan cacatnya tauhid yang ada dalam dirinya. Baik dalam uluhiyah karena doa itu ibadah. Maka ibadahnya tidak benar. Maupun dalam rububiyah. Karena dia merasa tidak butuh kepada Allah. Maka itu cacat dalam rububiyah. Begitu pula dalam asma wa sifat. Seakan-akan dia tidak mengimani Allah Azza wa Jalla yang maha pemurah, yang maha pemberi, yang maha mampu untuk mengabulkan doanya, yang maha kaya, yang memiliki nama As-Samad, yang artinya hamba selalu butuh kepadanya. Jadi cacat tauhid asma wa sifatnya. Apabila dilihat pada sudut pandang yang ketiga ini. Oleh karena itu penulis rahimahullah taala menyebutkan doa ini di dalam kitab tauhid. Iya. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari doa ini masih terkait adab berdoa hendaklah kita memperbesar harapan dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan berharap saja berharap kepada Allah itu sendiri itu hal yang baik tapi berharap saja belum masuk kategori doa belum masuk kategori doa oleh karena itu para ulama menjelaskan Ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang yang sakit, La ba'sa tahurun Allah, Tidak apa-apa. Itu adalah penghapus dosa. Sakitmu adalah penghapus dosa. insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Nah jemaah sekalian, bagaimana memahami hadis ini? Padahal Nabi SAW mengatakan melarang kalimat ini syi'ta Kalau engkau menghendaki ya Allah Tapi Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang sakit La ba'sa tahurun insyaAllah Maka para ulama menjelaskan Sebenarnya Nabi SAW bukan sedang berdoa Beliau bukan sedang berdoa Tapi sedang berharap Semoga sakitmu ini Menjadi penghapus dosamu insya Allah. Jadi mengucapkan insya Allah itu bukan berdoa justru dilarang berdoa dengan insya Allah sama. Insya Allah dan insyita sama. Cuma bedanya insyita dengan domir mukhatab, insya Allah dengan domir gaib. Anta insyita, huwa insya Allah. Sama artinya. Jadi berdoa dengan insya Allah terlarang berdasarkan hadis ini. Tapi kalau sekedar berharap, boleh. Jadi yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau mengatakan satu hurun insya Allah itu bukan sedang berdoa tapi sedang berharap. Maka berharap saja belum tentu itu doa. Dan doa Nabi SAW ketika mengunjungi orang sakit itu banyak. Di antaranya yang termasuk paling sering beliau baca adalah Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama ya Allah robnya manusia sembuhkanlah penyakitnya engkaulah yang maha menyembuhkan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit Lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantap di dalam meminta. Tidak ada ungkapan in syi'ta kalau kamu kalau engkau menghendaki. Iya. Pelajaran penting lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, hadis ini juga mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba yang selalu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu tidak sepatutnya hamba untuk menyombongkan diri. Makanya orang yang tidak mau menjalankan perintah atau tidak mau menjauhi larangan Allah, dia masuk dalam kategori orang yang sombong. Kenapa? Dia masih selalu butuh kepada Allah. Bahkan dia masih terus menikmati segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi kemudian dia tidak mau tunduk kepada ketentuan Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Kemudian sama dengan hadis sebelumnya, hadis ini juga ada pelajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan larangan, maka juga beliau menjelaskan sebab mengapa itu terlarang. Dalam hadis ini, dalam dua riwayat, Nabi SAW menjelaskan dua sebab mengapa berdoa dengan cara seperti itu terlarang. Pertama karena Seakan-akan dia memaksa Allah Yang kedua seakan-akan dia memandang Allah berat untuk mengabulkan doanya Dan juga mengandung yang ketiga Seperti yang sudah kita jelaskan tadi Seakan-akan dia tidak butuh Kepada Allah Azza wa Jalla Baik Jemaah sekalian mungkin ini yang bisa kita petik dari bab ini Semoga bermanfaat Barangkali ada pertanyaan saya persilakan Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid-masjid atau sholat sekitar kita, mereka berdoa jamaah, sementara kita kadang meninggalkan. Sebagian menganggap kita sombong. Karena kita mau berdoa seolah-olah seperti itu. Karena kita pikir batas yang, yang sudah kita baca saja. Baik. Jemaah sekalian, tentang berdoa berjamaah apakah sehabis sholat atau di kesempatan yang lain dan terutama sehabis sholat tidak ada satu hadis pun dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang melakukannya padahal sholat dilakukan setiap hari dan malamnya lima kali secara berjamaah dan sahabat yang hadir sangat banyak di masjid. Tapi tidak satu pun yang menukil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin doa berjamaah atau zikir berjamaah atau mengomando zikir berjamaah. Tidak ada satu hadis pun. Tidak ada satu hadis pun yang menukil Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa berjamaah, berzikir berjamaah atau memimpin dan mengomando zikir atau doa. Lalu diikuti atau diaminkan oleh para sahabat ketika habis solat lima waktu. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Oleh karena itu melakukannya secara terus-menerus masuk dalam kategori mengada-ada di dalam agama. Ini yang pertama. Yang kedua, justru berdoa lebih afdol di dalam sholat. Lebih afdol di dalam sholat. Hadis-hadis tentang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat itu di dalam sholat. Justru itu lebih afdol, yaitu di dua tempat. Ketika sujud dan sebelum salam setelah tasyahud akhir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud kenapa jemaah sekalian karena saat itu posisinya paling merendah diri ini pelajaran yang bisa kita petik Ibadah itu hakikatnya adalah merendah diri di hadapan Allah, sebaliknya mengagungkan Allah. Makanya ketika dia dalam posisi paling rendah bahkan anggota tubuhnya yang paling mulia kepalanya diletakkan di tempat yang paling rendah saat itulah dia makin dekat kepada Allah oleh karena itu Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin gak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah karena ibadah itu sifatnya adalah merendah bukan menyombongkan diri maka ketika kita sujud Itulah saat terdekat kita dengan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'akthirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Begitu pula sebelum salam, setelah membaca tasyahud, setelah membaca doa-doa yang disyariatkan, Nabi SAW mengatakan, khair minad doa masya'a." Silahkan seseorang itu pilih doa yang dia inginkan. Jadi justru saat pengabulan doa di dalam sholat. Kalau kita baru berdoa setelah sholat, rugi kita. Rugi kita tidak memanfaatkan waktu atau kondisi terkabulkannya doa yang lebih besar. Adapun setelah sholat adalah berzikir. Tapi tidak mengapa kalau kita sekali-sekali berdoa setelah sholat. Namun untuk dirutinkan, sebaiknya tidak dirutinkan. Dirutinkan justru berdoa di dalam sholat setelah sholat adalah berzikir. Iya. Mereka mengatakan seperti itu karena mereka belum paham. Kenapa mereka belum paham? Karena kita kurang semangat dakwah. Kurang semangat mengajarkan, kurang semangat menjelaskan. Kurang semangat bergaul. Kurang semangat sosial, nggak ada kesempatan menyampaikan. Cobalah bergaul dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial sehingga tercipta peluang-peluang untuk menyampaikan dakwah. Iya. Mereka berkesimpulan seperti itu karena belum paham, maka hendaklah kita jelaskan dan kita maafkan mereka yang salah paham. Iya. Ustaz, kalau begitu berarti bukan berdoa zahabat zama wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Iya. Dan hadisnya juga hadisnya juga dikhilafkan para ulama. Syekh Mukbil rahimahullah, imam besar ahli hadis dari negeri Yaman, beliau mendaifkan hadis ini. Jadi hasil penelitian beliau tidak ada hadis sahih yang khusus terkait dengan doa berbuka puasa. Ya, berdoa secara umum. Doa apa saja yang kita inginkan. Jangan lupa doa makan. Iya. Jangan lupa doa kebaikan juga untuk orang yang memberikan buka puasa kepada kita. Tolong jelaskan tentang puasa Dhul Hijjah 10 hari. Yang benar 9 hari. Hari ke-10 haram berpuasa. Iya. Begitu pula 11, 12, 13 haram berpuasa. Jadi semuanya 5 hari haram berpuasa. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Iya. Ada dua hadis yang menyebutkan ada dua bentuk hadis yang menyebutkan tentang puasa di bulan Zulhijjah. Yang pertama hadis riwayat Abu Daud dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebutkan di dalam hadis ini siapa istri yang dimaksud. Tapi hadisnya sahih. Syalbani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu Adil hijjah Nabi Alaihi Wasallam berpuasa 9 hari Hijjah, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Alhamdulillah malam ini sesuai dengan pengumuman pemerintah kita sudah memasuki tanggal 1 Hijjah. berarti besok kita insya Allah berpuasa iya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kemudian hadis yang kedua lebih menekankan pada tanggal sembilannya. Jadi satu sampai sembilan, kalau kita bisa sembilan hari itu lebih afdol. Kalau hanya mampu 8 hari tidak masalah. tujuh hari tidak masalah. Dalam satu sampai sembilan ada bolong-bolongnya tidak masalah. Yang penting usahakan tanggal sembilannya tidak luput. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata qablaha was-sanata allati ba'daha. Puasa hari Arafah, aku harap kepada Allah menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Subhanallah, luar biasa. Pahala hanya berpuasa satu hari, yaitu hari Arafah. Tetapi ini hanya disunahkan untuk selain jemaah haji. Adapun jemaah haji mereka tidak dianjurkan puasa. Kenapa? Karena mereka dianjurkan banyak berdoa di Arafah. Arafah harinya dan tempatnya adalah sebaik-baik hari dan sebaik-baik tempat untuk berdoa. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Nabi SAW mengatakan khairud doa doa yaumi Arafah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Iya. Begitu pula ada dalil umum. Dalil anjuran memperbanyak ibadah. Yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyamil ashar." Kata Nabi sallallahu tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh melebihi 10 hari pertama di bulan hijjah. Sampai-sampai para sahabat merasa heran, lalu mereka bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah tidak juga jihad fi sabilillah yang menyamai atau menyaingi ibadah di 10 hari pertama bulan hijjah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yar falam yarji min dzalika bi syai'in tidak pula jihad fi sabilillah mampu menyamai amalan-amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena amalannya banyak karena amalannya banyak kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pergi berjihad dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun jadi dia mati syahid dan hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah. Barulah amalannya bisa menyaingi amalan 10 hari pertama bulan hijrah. Maka ini hadis umum. Oleh karena itu, bisa saja dengan hadis umum ini kita katakan dianjurkan berpuasa karena puasa termasuk amal soleh mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nah walaupun hadis ini umum mencakup semua amal soleh baik amal soleh yang sudah biasa kita kerjakan membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, berbakti kepada orang tua, maka hendaklah kita tingkatkan maupun yang belum kita kerjakan. Dan jemaah sekalian, di hari-hari ini kita juga mendapat peluang untuk beramal soleh, yaitu bersedekah, membantu dan mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Lombok. Yang luar biasa, Terakhir saya dengarkan informasi yang wafat lebih dari 300 orang, yang kehilangan rumah lebih dari 150 ribu orang yang kehilangan rumah. Artinya mereka di mana? Di tempat-tempat pengungsian. Kedinginan, kehujanan, kepanasan di tempat pengungsian. Iya. Jadi ini kesempatan bagi kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak sedekah. Anda pernah mendapatkan amanah besar di sebuah komunitas dengan masa jabatan 3 tahun. Di awal jabatan ternyata anak kerja sendiri jalani amanah itu dan banyak fitnah ikhwan suka dengan anak. Oh, ini akhwat yang bertanya ya. <laughs> Komunitas itu bercampur baur. Akhirnya anak putuskan resain. Dosakah anak ambil keputusan ini dan anak dijauhi dengan teman-teman komunitas itu karena anak resain. Yang suka itu kalau dia baik agamanya diterima saja. Ya. Kalau baik agamanya dan cocok secara tabiat maka diterima. Kalau sudah ada yang suka jangan lama-lama, segera menikah. Nabi SAW mengatakan, "Ya masyarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Karena dengan menikah itu lebih menjaga kemaluan, lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Iya. Kalau belum sanggup menikah, maka berpuasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena puasa itu akan menjadi perisai bagi kita. Kemudian hendaklah tidak bekerja apalagi seorang wanita tidak bekerja di tempat yang mengandung keharaman seperti campur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan wanita tidak diharuskan bekerja. Yang harus bekerja adalah laki-laki. Wanita di rumah saja, laki-laki yang membiayai menafkahi. Kalau belum nikah tentu adalah ayahnya, orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya maka walinya, walinya yang terdekat. Iya. Kalau sudah menikah berarti suaminya.